Insyaallah mengenai kisah-kisah para nabi kasihannya dipindahkan di radio saja. On air di radio kalau hari Jumat malam jam setengah delapan supaya lebih mudah dipahami dan juga untuk keluarga dan yang lainnya. Adapun hari Sabtu kalau waktu saya yang dikasih adalah tentang akhbarus salaf berita-berita tentang salafus soleh, hal-hal yang berkaitan dengan salafus soleh, yang insya Allah materi ini akan memberikan motivasi kepada kita dalam banyak hal tentang semangatnya salafus soleh, tentang keikhlasan mereka, kesabaran mereka, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan mereka semuanya para salafus soleh. Ridwanullahi ta'ala alihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Para salafus saleh adalah orang-orang yang semangat dalam hidup Orang mukmin harus semangat dalam hidupnya Dan orang mukmin itu tidak boleh patah semangat dan tidak boleh putus asa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah Ayat nomor 10 dan 11 Wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun dan orang-orang yang as yang mendahului mereka itulah orang-orang yang didekatkan jadi orang-orang soleh itu selalu berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan di antara tafsiran ayat ini as fid dunya ilal khairat sabaqu fil akhirati ilal jannat orang-orang yang di dunia ini bersegera kepada kebaikan-kebaikan, maka di akhirat nanti mereka juga bersegera menuju surga-surga. Tingkatan masing-masing orang di surga itu tergantung semangatnya ketika di dunia dalam mengejar surga itu sendiri. Sungguh berbahagialah orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah dan mereka termasuk orang-orang yang al-muqarrabun didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan kepada kenikmatan yang besar, didekatkan kepada syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara kenikmatan itu. Orang yang didekatkan menuju Allah, didekatkan oleh Allah, ini orang berada di dalam syurga baik ketika masih di dunia ataupun ketika nanti sudah mati di surga terus. Di dunia apa surga untuk mereka? Al-yaum jinanul irfan wa ghadan jinanul ridwan. Hari ini surga mereka adalah surga berupa al-irfan. Surga kenal Allah. Orang yang ma'rifatullah, kenal Allah, dia selalu berada di dalam surga. Hidupnya penuh dengan kenikmatan karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan jinanur ridwan dan nanti hari kiamat dia berada di surga-surga Allah yang penuh dengan keridhaan Allah. Jadi orang yang kenal Allah itu di dalam surga terus. Di dunia surganya berupa kenalnya dia terhadap Allah, di akhirat surga mendapatkan ridho Allah. Sehingga ada sebagian salafus soleh itu merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika tenggelam dalam ibadah, tenggelam dalam zikir, dan berbagai macam amal soleh. Sampai-sampai salah seorang dari mereka mengatakan, Innahu latamurru bil qalbi awqatun yarkusu fihal qalbu perban. Sesungguhnya lewat di hati itu waktu-waktu atau saat-saat yang hati itu joget saking senangnya. Yarkus, yarkus itu joget. Jadi ketika dia tenggelam dalam ibadah, merasakan kelezatan ibadah luar biasa, sampai-sampai beliau mengatakan seakan-akan hati saya ini joget saking senangnya. Allahu Akbar. Inilah namanya di surga. Dan kalau kita belum pernah masuk surga model gini, dikhawatirkan tidak masuk surga di akhirat. Jadi di dunia ada surga. Kalau kita belum pernah masuk surga di dunia itu, surga akhirat pun sulit untuk memasukinya. Apa surga dunia? Ya tadi kenal Allah. Nikmat ketika ibadah. Sampai-sampai rasanya hati itu joget. Saking senengnya. Kemudian salah seorang dari salafus soleh pula. Yang merasakan kenikmatan ketika dia telah kenal Allah. Beliau mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli hadzal 'aish innahum la fi 'aishin thayyib. Subhanallah. <clears throat> Kalau sekiranya ahli surga itu berada dalam kehidupan yang seperti ini, sungguh berarti ahli surga itu berada dalam kehidupan yang baik. Bayangkan. Jadi mereka merasakan kedamaian yang luar biasa Sampai-sampai mereka mengatakan, seandainya orang di surga itu rasanya seperti ini, berarti orang di surga itu kenikmatannya baik. Subhanallah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, pernahkah kita merasakan yang seperti ini? Ini pertanyaan. Kalau mereka-mereka bisa merasakan nikmat seperti ini, kenapa kita tidak bisa? Masalah kan sama kita dengan mereka. Kalau mereka bisa, kita bisa. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Jadi kenal Allah itu nikmat lezat, ibadah itu nikmat lezat kalau memang kita benar-benar bisa merasakannya. Masya Allah, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus-menerus di dalam syurga, tidak pernah keluar dari syurga. Mereka adalah orang yang bersegera. as bikun, as bikun. Mereka adalah mereka. Bersegera dalam kebaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Para ulama mengatakan manusia itu mempunyai dua kekuatan. Ini masalah penting ya. Para ulama mengatakan lil insani quwwatan. Quwwatun ilmiyatun nadhariyatun wa quwwatun ilmiyatun iradiyatun. Manusia mempunyai dua kekuatan. Yang pertama kekuatan ilmiah berupa ilmu dan teori-teori. Yang kedua, kekuatan berupa amal dan semangat, kemauan. Jadi manusia punya dua kekuatan. Yang pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan semangatnya dia. Semangatnya dia, keinginan dia. Kemudian kalau manusia itu benar-benar bisa menfungsikan dua kekuatan ini, dia berada dalam kebahagiaan yang luar biasa. Dikatakan oleh para ulama wasa'adatuhu at-tammatu mauqufatun 'ala istikmali quwwataihi al-'ilmiyyah wal iradiyah. Kebahagiaan manusia yang sempurna itu tergantung kesempurnaan dua kekuatan itu yaitu kekuatan ilmunya dan kekuatan semangatnya. Nah, kalau ingin bahagia, kita harus punya dua kekuatan ini dan dua-duanya kita fungsikan. Punya ilmu dan semangat. Ilmu dan semangat. Subhanallah. Kemudian juga dikatakan pula la yusallu ilaihi abadan illa min babil ilmi wal irada. Orang tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dengan dua dasar ini, ilmu lalu semangat untuk mengejar apa yang diinginkannya berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Semangat itu adalah pintu menuju cita-cita kita. Sementara ilmu adalah kuncinya. Kalau kita punya ilmu, berarti kita sudah punya kunci. Tinggal sekarang semangatnya saja untuk buka pintu itu lalu kita masuk ke dalamnya sehingga kita benar-benar sampai ke sana. Sehingga ada istilah dari para ulama yang sangat indah. Ini perlu kita ingat-ingat terus istilahnya ini yaitu manusia itu tidak akan sempurna kecuali kalau menyempurnakan dua hal. Apa dua hal itu? Himmatun turaqqihi wa ilmun yubassiruhu wa yahdihi. Yang pertama-tama semangat yang benar-benar memacu kita. Dan yang kedua ilmu yang menjadikan kita tahu dan mendapat petunjuk. Jadi punya ilmu dulu yang benar, lalu semangat sampai menuju bahagia yang sempurna. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Apakah yang dimaksud dengan ilmu di sini? Kan ilmu banyak ya ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu matematika, macam-macam. Yang dimaksud ilmu apa di sini? Kalau ada ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, yang dipuji oleh salafus soleh, maksudnya adalah ilmul wahyi, ilmu wahyu. Ilmu yang isinya adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat. Ilmu yang sumbernya dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya salafus soleh. Itulah ilmu yang dipuji oleh Allah. Itulah ilmu yang merupakan warisan para nabi. Yang ditinggalkan oleh nabi apa? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathu al-ilma faman afadahu afada bihadzin wafir hadis sahih. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu warisan Nabi, berarti dia mendapatkan nasib bagian yang banyak. Jadi istilahnya kalau ada warisan, biasanya rebutan atau tidak? Ada warisan rebutan atau tidak? Ada warisan rebutan. Ini warisannya Nabi, ilmu. Maka mari kita rebutan ilmu ini. Warisannya Nabi, ilmu. Ilmu yang paling hebat adalah ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang abadi, ilmu yang kita bawa sampai di alam kubur, ilmu yang kita bawa sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Sudah punya ilmu, berarti sudah punya kunci. Tinggal sekarang semangat menuju apa yang dia cita-citakan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Seseorang itu dinilai dari apanya? Anda kalau nilai orang dari apanya? Kira-kira dari apa Anda? Antum kalau nilai orang dari apanya? Dari apanya kalau nilai orang? Dari apanya? Dari amalnya, dari perbuatannya. Macam-macam pendapat ya. Sebagian salafus soleh atau kebanyakan orang umum, orang umum, al-ammah. Orang umum kebanyakan mengatakan qimatu kulli mri'in ma yuhsin. Nilai seseorang itu tergantung kepandaiannya. Nilai seseorang tergantung ilmunya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana ilmu seseorang itulah nilainya dia. Ini pendapatnya orang umum, pendapatnya orang awam. Tapi kalau al-khosoh, orang-orang khusus, orang khos. Mereka mengatakan, qimatu kulli mri'in ma Nilai seseorang itu adalah dari apa yang dia inginkan. Nilai seseorang itu adalah dari cita-citanya. Jadi kalau kita kepingin tahu nilainya orang, cita-citanya apa? Itulah nilainya dia. Karena kan cita-cita banyak. Ada orang ketika ditanya, kamu cita-citamu apa? Cita-cita saya kepingin saya punya mobil warna hijau. <laughs> ini kan lucu. Selera rendah ini. Seleranya rendah. Jadi dari cita-citanya. Cita-citanya apa? Baru kita tahu. Oh nilainya orang ini seperti ini. Dari cita-citanya. Apa yang dia kejar. Apa yang dia inginkan. Tentu saja cita-cita yang paling tinggi adalah yang tujuannya kemana? Akhirat. Kalau orang hanya cita-citanya duniawi, materi, berarti dia orang rendah, orang hina, orang murahan, nggak ada artinya, sepele. Karena yang dia cari itu adalah sayapnya nyamuk. Sayapnya nyamuk, betul atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha, ma saqa kafiran walau syarbatama." Kalau sekiranya dunia itu bernilai di sisi Allah seperti sayapnya nyamuk, maka tentulah orang kafir oleh Allah tidak akan diberi minum seteguk pun. Tapi karena dunia tidak bernilai di sisi Allah, lebih rendah dari sayapnya nyamuk, maka orang kafir diberi minum. Kalau kita cari dunia, tujuannya materi semata, berarti kita seleranya adalah sayapnya nyamuk, bahkan rendah daripada sayapnya nyamuk. Itulah dunia. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW itu pernah suatu ketika di pasar dengan para sahabat lalu melihat bangkai seekor kambing yang cacat telinganya asap. Sudah bangkai telinganya cacat. Lalu beliau pegang kambing itu. Siapa di antara kamu yang mau membeli kambing ini satu dirham? Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, Siapa yang mau? Kalau dia hidup, dia murah harganya karena dia cacat. Apalagi dia sudah bangkai, mati. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau diberi gratis? Lalu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, buat apa? Bangkai itu mau dibuat apa?" Lalu beliau mengatakan, "Lad dunya ahwanu indallahi min hadza indakum." Demikianlah dunia Dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat ini di hadapanmu. Jadi kalau orang seleranya hanya materi duniawi, berarti seleranya adalah bangkai kambing yang cacat. Lebih hina dari itu. Jadi ini penting ya. Jadi nilai seseorang itu adalah dari apa yang dia cita-citakan. Cita-citanya apa? Karena itu orang yang paling capek siapa? Tahukah antum siapakah manusia yang paling payah? Siapa manusia paling payah itu? Para salafus soleh mengatakan orang yang paling payah itu adalah orang yang cita-citanya besar. Hidupnya payah dia. Kenapa? Karena kadang cita-cita dia yang besar itu tidak bisa dijangkau oleh badannya yang lemah. Karena dia punya cita-cita yang besar, badannya ini tidak kuat, sehingga badannya capek, payah. Cita-citanya besar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana cita-cita para sahabat yang diinginkan oleh para sahabat atau juga bagaimana manusia-manusia yang berselera rendah. Di dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang A'rabi Arabi ini orang Badui, orang Badui yang tinggal di pedalaman, orang-orang bodoh. Orang Badui ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu genggam gandum syair. Minta apa dia? Minta makanan. Sudah minta makanan, cara mintanya pun ngotot, memaksa. Badui ini datang Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW eh, sedang dengan para sahabat. Lalu Badui ini mengatakan, Ya Muhammad, a'atini min malillah, fa innahu laisa malak wala mala abik. Hai Muhammad, berilah aku daripada harta Allah yang ada padamu. Karena harta yang ada padamu itu bukan hartamu sendiri, bukan hartanya bapakmu. Itu dari Allah. Dia minta apa? Minta satu genggam daripada gandum. Sambil maksa-maksa, Hey Muhammad." Berarti seleranya apa? Seleranya adalah sesuatu yang nanti dibuang, maaf-maaf, dibuang di WC. Wah, Seleranya dia berarti apa? Seleranya dia itu sesuatu yang nanti dibuang jadi kotoran, selera rendah. Dimakan jadi kotoran. Itu seleranya dia. Tapi ada pula seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau mempunyai cita-cita yang tinggi melebihi tingginya matahari. Melebihi tingginya matahari cita-citanya. Ketika itu sahabat ini bermalam bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu pada malam hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun hendak mengambil air wudhu, beliau yang berkhidmat, yang melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilkan air wudhu beliau. Karena dulu kan tidak ada istilahnya apa PDAM ya. Jadi kalau mau wudhu itu ya dituangkan. Ini sahabat bertugas menuangkan wudhu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memenuhi kebutuhan hajat-hajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW itu dilayani, beliau itu ingat ingin memberikan upah. Rasulullah itu tidak tidak mau ada orang yang berjasa atas diri beliau. Beliau selalu kalau ada orang berbuat baik itu diberi upah, diberi balasan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan sal, Hai Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah kepadaku. Kamu minta apa? Tak kasihi kamu, minta apa? Apa yang diminta kira-kira? Sahabat ini apakah ya Rasulullah saya minta uang, saya minta harta, saya minta rumah, saya minta mobil, saya minta. Ternyata sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, yang saya minta cuma satu. Saya minta ya Rasulullah supaya saya menjadi teman Anda di surga. Allahu Akbar. Ini selera tinggi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi bertanya, "Awa ghaira dalik?" Apakah ada selain itu? Apa itu aja? Lalu dia mengatakan, "Huwa zakat." Itu aja ya Rasulullah, tidak ada yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikafrati sujud." Kalau memang kamu ingin menjadi temanku di surga, maka bantulah aku yaitu kamu banyak-banyak sujud, banyak sholat. Allahu Akbar. Jadi kita menilai seseorang dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia cita-citakan. Itulah dia. Kalau orang cita-cita hanya duniawi, materi, muter-muter di sana saja, selera rendah. Kalau orang cita-citanya adalah akhirat, ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, cita-cita yang tinggi. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dengan membaca cerita-cerita salafus soleh seperti ini kita akan termotivasi. Biasanya orang di dunia ini kan berlomba-lomba, bersaing. Kalau ada orang berusaha menyaingi kita, bagaimana sikap kita? Al Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan tentang bersaing dalam kehidupan dunia. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Kalau kamu melihat orang mengalahkan kamu dalam urusan dunia, kamu tenang saja. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Dia nyaingi kita dalam urusan duniawi, tidak perlu dilayani. Itu kan duniawi, materi. Kalau dia mengalahkan kita dalam urusan dunia, kita kalahkan dia dalam urusan akhirat. Munafasah, munafasah saling berlomba. Kemudian dalam lapat yang lainnya beliau mengatakan man nafasaka fi dinika fanafishu wa man nafasaka fi duniaka Fa'alkiha fi Orang yang dia mengalahkanmu dalam agamamu, maka kamu jangan mau kalah dengan dia. Kalahkan dia. Berlomba-lomba. fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau orang mengalahkan kamu dalam urusan duniamu, nggak usah bingung. Kamu kasihkan dia PN dunia ini. PN. Fa'alqiha fi nahri. Fa'alqiha fi nahri itu kamu lemparkan di tenggorokannya. Maksudnya kamu ambil dunia sudah. Kalau kamu mau mengalahkan saya dalam hal dunia materi, monggo silakan. Tapi kalau dalam hal akhirat, dalam hal agama, mari kita berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah salafus saleh ridwanullahi taala majma'in. Jadi mereka tidak mau kalau ada orang mengalahkan dalam urusan akhirat, benar-benar berlomba. Tapi bukan tujuannya mencari muka riak, bukan benar-benar lillah. Salah seorang salafus saleh yang lain bernama Wuhaid bin Al-Wurd rahimahullahu taala. Kata beliau, ini istata'ta alla yasbiqaka ilallahi ahadun faf'al." Kalau kamu mampu agar supaya tidak ada orang yang mengalahkan kamu menuju Allah, lakukan. Jadi maksud beliau, usahakan jangan sampai ada orang mengalahkan kamu dalam urusan akhirat. Jangan sampai ada orang ngalahkan kamu. Jadi dari sini kita lihat salafus saleh saling berlomba, tidak mau kalah. Tapi tetap mereka itu lillah, lillah taala. Lu, masya Allah, dia beramal gitu, saya tidak mau kalah. Saya juga akan beramal seperti itu, bahkan kalau bisa lebih dari itu. Kemudian ada sebagian salaf yang mengatakan, "Lau anna rajulan sami'a bi rajulin atwa lillahi minhu fan sada'a qalbuhu famata lam yakun dalika bi'ajab. Ini kita lihat ya, seleranya salafus saleh, nilainya salafus saleh. Kata beliau, kalau seandainya ada seseorang yang dia mendengar bahwa ada orang lain yang lebih taat kepada Allah dari dia, lalu dia sakit sehingga terkena serangan jantung dan dia mati, maka ini bukan sesuatu yang ajaib, bukan sesuatu yang istimewa. Paham tidak maksudnya? Jelas ya? Jadi salafus soleh dulu itu tidak mau kalau ada orang mengalahkan dia dalam urusan taat kepada Allah. Sehingga kalau dia dengar ada orang lebih taat kepada Allah dari dia, lalu dia kaget, Tank kagetnya itu seakan-akan dia kena serangan jantung lalu mati, itu biasa. Jadi subhanallah yang dipikir oleh mereka adalah akhirat, akhirat, akhirat, to'at, to'at, to'at, agama, agama, dan agama. Bukan saingan dalam dunia, tapi saingan dalam akhirat. Kemudian salah seorang salafus soleh yang lainnya mengatakan, Lau anna rajulan sami'a bi rajulin atwa minhu lillah kana yambari an yuhzinahu dalik. Sekiranya ada seorang yang mendengar ada orang lain lebih taat kepada Allah dari dia, maka sudah sepatutnya kalau hal itu membuat dia bersedih. Jadi sedih. Sedih bukan dikalahkan dalam duniawi materi, tapi sedih kalau dikalahkan dalam urusan akhirat. Ya Allah, saya kok kalah sama dia ya dalam urusan akhirat. Salat saya masih kalah dengan dia, akhlak saya masih kalah dengan dia, Baca Quran saya masih kalah dengan dia. Sedih kita. Gara-gara kalah dalam urusan taat kepada Allah. Kayak kita semuanya kan? Iya. Insya Allah. Kalau kita terus terang saja urusan dunia. Kalau kalah urusan dunia, waduh saingan, panas Iya. Subhanallah. Dan ini telah dibuktikan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahihun. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an natasaddaqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Rasulullah nyuruh sedekah. Ayo silakan para sahabat, silakan sedekah. Lalu sahabat Umar kebetulan saat itu mempunyai harta. Langsung beliau merespon ingin sodakoh. Sambil beliau mengatakan hal yaum asbab Abu Bakrin in sabaqtuhu. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Dalam hal sodakoh. Bersaing dalam sodakoh. Tapi tetap kita Allah, Bukan karena riak. Hari ini insya Allah saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam hal sodakoh. Lalu beliau datang membawa separuh hartanya di disodakokan. Jadi kalau beliau punya harta satu miliar, sodakohnya setengah miliar. Masya Allah. Fajitu binis fimali. Lalu aku datang dengan separuh hartaku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Ma Apa yang kamu sisakan? Lalu aku menjawab, mislahu ya Rasulullah, aku sisakan seperti itu. Aku sisakan separuh. Itu separuh harta. Sudah sahabat Umar merasa mengalahkan siapa tadi? Mengalahkan sahabat Abu Bakar. Ternyata sahabat Abu Bakar wa ata Abu Bakrin fi kulli ma indahu. Sahabat Abu Bakar datang dengan membawa hartanya semuanya. Satu miliar dibawa semuanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, ma abqaita tali ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata sahabat Abu Bakar, itu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, hartaku habis semuanya. Aku pasrah kepada Allah. Allah Akbar. Lalu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, La usbikuhu ila syai'in abadan. Aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Abu Bakar As-Siddiq, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pintu surga itu banyak dan sahabat Abu Bakar insyaallah masuk melalui semua pintu itu. Ketika Rasulullah sallallahu bertanya, "Siapa hari ini yang sedekah?" Abu Bakar bilang, "Saya." Siapa hari ini mengamalkan amal soleh yang ini? Abu Bakar bilang, Ana ya Rasulullah. Siapa mengamalkan itu? Abu Bakar bilang, Ana ya Rasulullah. Semuanya beliau mengatakan, Ana, Ana, Ana. Saya, saya, saya. Bukan saya sombong. Tapi saya maksudnya adalah beliau jujur. Saya melakukan wahai Rasulullah. Subhanallah. Jadi inilah berlomba-lomba. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian juga ada seorang sahabat yang lain, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang dikenal beliau sebagai pemimpin para ulama dan nanti hari kiamat beliau berada di depan para ulama ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, "Ana anamu awwalul lail wa aqumu akhirahu fa ahtasibu naumati wa ahtasibu qaumati." Aku tidur pada permulaan malam dan aku sholat pada akhir malam. Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat tahajudku. Jadi awal malam tidur, akhir malam bangun sholat tahajud. Dan beliau mengatakan, tidur saya dengan sholat saya, pahalanya itu sama. Kenapa kok sama? Karena ketika beliau tidur, niatnya adalah saya sekarang tidur, tujuan saya adalah nanti bangun malam untuk sholat malam, untuk sholat subuh. Sehingga tidur beliau nilainya adalah ibadah. Jadi subhanallah, salah satu soleh dulu dalam segala hal. Semuanya diniatkan lillah wa Benar-benar mereka berselera tinggi. Kemudian juga ada sahabat yang lainnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang yang bacaan Al-Qur'annya sangat indah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menangis ketika mendengar bacaan Al-Qur'an beliau. Diriwayatkan oleh Syaqiq bin Abdullah rahimahullahu taala, ketika itu sahabat Abdullah bin Mas'ud bin Mas'ud sakit. Sahabat ini sakit. Lalu dijenguk oleh teman-temannya termasuk oleh Syakik bin Abdullah rahimahullah taala. Ketika dicenguk itu sahabat Abdullah bin Mas'ud nangis. Sakit lalu beliau nangis. Lalu ditegur. "Hei sahabatnya Rasulullah, kenapa kamu kok nangis? Sakit kok nangis?" Apa jawabannya beliau? "Inni la abki li al marad." Lianni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul al maradu kafarah. Sesungguhnya aku nangis ini bukan karena sakit, bukan karena penyakit saya. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa penyakit itu adalah penebus dosa. Jadi saya nangis bukan karena sakit ini enggak, sakit ini penebus dosa saya, melebur dosa. Wa inna ma abki innahu asabani ala hali fatrah wa lam yusibni fi halil ijtihad innahu yuktabu lil abdi min al ajri idza marida ma kana yuktabu lahu qabla an yamruda famana'ahu minhu al marad tapi saya menangis ini adalah kenapa saya sakit pas waktu saya sedang futur saya sakit ini kenapa kok kebetulan ketika saya kurang semangat. Kenapa ketika saya sakit bukan waktu saya semangat-semangatnya dulu saya sakit. Karena Allah itu menulis amalan seorang hamba ketika sakit sama dengan amalannya ketika sehat. Seandainya saya sakit waktu semangat-semangat dulu, walaupun saya sakit, tetap ditulis amalan saya sama dengan amalannya ketika semangat. Saya menyesal kenapa sakit pas waktu saya dalam keadaan futur. Subhanallah. Jadi bukan menyesali sakitnya, tapi kenapa sakitnya pas waktu dalam keadaan kurang semangat. Karena ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, orang itu walaupun sakit itu amalnya tetap dicatat seperti biasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, "Idza 'abdu aw safara kutiba lahu ma minal ajri mithla ma kana sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu bepergian atau sakit, maka tetap dicatat pahalanya seperti ketika sehat dan ketika mukim. Karena biasanya ketika sakit, kadang sholat tahajud, waktu sakit tidak bisa tahajud. Padahal kepingin tapi tidak mampu, maka oleh Allah tetap ditulis sebagai sholat tahajud. Ketika sakit dia, ketika sehat banyak baca Quran, satu hari satu juz. Ketika sakit tidak mampu, padahal dia ingin tapi tidak mampu, oleh Allah tetap dicatat dia mengaji satu juz. Nah ini beliau menyesal. Kenapa kok tidak waktu saya semangat dulu sakitnya. Sehingga tetap dicatat amal yang banyak. Kenapa waktu kurang semangat saya sakitnya. Sehingga Allah tidak mencatat amal yang banyak seperti dulu itu. Kemudian juga ada salah seorang salafus soleh yang bernama Al-Fudail ibnu Iyab, rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Adraktu aman yastahyuna minallahi fi sawatil laili min tulil haj'ah Aku telah berjumpa dengan kaum-kaum yang mereka itu malu kepada Allah kalau malam apabila mereka banyak tidur. Jadi beliau al fudail bin Iyad ketemu dengan orang-orang para sahabat dan para salafus soleh yang mana mereka itu malu kepada Allah kalau malamnya itu banyak tidur. Jadi salafus soleh kalau tidak sholat malam itu malu kepada Allah. Subhanallah. Dan memang benar terutama bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak sholat malam itu aib. Itu aib. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah kedatangan beberapa tamu para penuntut ilmu. Lalu beliau menyediakan air untuk mereka ketika bermalam untuk wuduknya ketika sholat tahajud. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala waktu bangun malam dilihat airnya masih utuh. Imam Ahmad sholat malam sampai subuh. Ketika Imam Ahmad mau keluar menuju masjid, Imam Ahmad melihat airnya masih utuh. Berarti mereka nggak bangun malam, nggak sholat tahajud. Imam Ahmad marah. Kata Imam Ahmad, Tullabul ilmi ma yusalluna al-lail hada aib. Kalian para penuntut ilmu tapi tidak salat malam, ini aib, ini aib, ini cacat, cacat. Subhanallah. Salafus saleh ridwanullahi taala majm'a'in Demikian pula Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Ibnu Sirin wa kana Ibnu Sirin rahimahullahu taala yadkhulu suq nisfan nahar فيكبر الله ويسبحه ويذكره ويقول إنها ساعة غفلة للناس Ibnu Sirin salah seorang tabi'in termasuk ulamanya tabi'in beliau kalau sudah pertengahan siang siang hari ke pasar untuk apa ke pasar kira-kira untuk apa ke pasar itu Biasanya untuk apa? Belanja. Beliau ke pasar bukan belanja. Beliau ke pasar tujuannya berzikir kepada Allah di pasar. Bertakbir, bertasbih, berzikir kepada Allah. Sambil beliau mengatakan, ini saat orang lalai. Di pasar itu kan orang lalai. Karena banyak orang lalai, saya ingin berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai. Subhanallah. Jadi salah soalnya pikirannya itu akhirat, akhirat panjang pikirannya. Tapi pikirannya akhirat selera tinggi. Dan orang-orang model Ibnu Sirin kalau hidup zaman sekarang, bagaimana kira-kira reaksi masyarakat? Nggak nyambung. Ini nang pasar gak blonjo, dikir tok, ya ngepek-ngepek inggen di pasar. Ya. Ah, memang nggak nyambung. Orang dulu dengan orang sekarang nggak nyambung. Orang sekarang pikirannya materi, materi, materi, duniawi, duniawi, duniawi. Kalau orang sekarang nggak akhirat, akhirat, akhirat, nggak nyambung. Sekarang aja ada orang rajin ibadah, dikatakan dia pengangguran. Ibadah itu tidak nganggur, ya kerja-kerja, tetap kerja. Ibadah juga tetap jalan terus ibadah. Bahkan sekarang ini ada sebagian orang, mau sholat lima waktu di masjid itu malu. Kenapa? Sungkan dilihat tetangga-tetangga, kayak nggak punya kerjaan aja. Masuk subuh ke masjid, lohor ke masjid, asar ke masjid, kayak nggak punya kerjaan aja. Ini kan aneh. Ini kenyataan, betul atau tidak? Betul. Oh, enggak enak dilihat tetangga, kayak enggak punya kerjaan aja. Mestinya kalau dohor asar kan enggak ke masjid lah, seakan-akan kerja gitu loh. Ya. Maghrib baru ke masjid, seperti ayam pulang untuk ya. Maghrib. Maghrib kan ramai ya. Seperti itu. Jadi subhanallah. Jadi beliau ini ingin berzikir kepada Allah di tengah komunitas manusia yang lalai. Dan memang zikir di pasar itu fadilahnya besar. Ada sebuah hadis sahih yang mengajarkan kita supaya kita kalau masuk pasar itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita di pasar baca dikir ini terus-menerus, itu dicatat untuk kita satu juta kebaikan. Alaf alaf hasanah. Beribu-ribu kebaikan. Satu juta kebaikan. Jadi di pasar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis untuk kita satu juta kebaikan. Pasar. Pasar tempatnya malaikat atau setan? Ya maaf maaf, setan itu menancapkan benderanya di mana? Di pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak orang lalai, banyak orang lupa, banyak orang nipu dan macam-macam. Tapi jangan gara-gara ini nanti besok tidak ke pasar. Lain nanti. Ya tetap ke pasar sambil selalu waspada tempatnya setan pasar itu. Orang yang paling jelek menurut hadis adalah orang yang datang pertama ke pasar dan pulangnya terakhir. Yang mengatakan bukan saya loh, hadis ini. Orang yang datang pertama di pasar pulangnya paling akhir. Ini orang paling jelek. Berarti dia pikirannya materi. Ketika ditegur alasannya, kan Islam nyuruh kerja. Betul, Islam nyuruh kerja. Tapi kerja uangnya untuk apa? Bukan disimpan uangnya, dikeluarkan bisa bililah. Itu zakat keluar, bantu sana, bantu sini. Masya Allah, monggo. Anda ke pasar nomor satu pulang terakhir. Tapi uangnya dikeluarkan, bukan disimpan di rekening saja. Tidak dibawa mati. Kalau kita kepingin uangnya dibawa mati, ya keluarkan bisa pilihlah dibawa mati nanti uangnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada pula kisah yang indah dari seorang salafus saleh yang lain yang bernama Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Bittu aghmizu aghmizu rijla ummi wa bata akhi Umar yusalli." Wa ma awattu anna lailati bi lailatihi. Subhanallah. Kata Muhammad Ibn al-Munkadir rahimahullah taala, aku melewatkan malamku dengan melayani ibuku. Melayani memijat ibunya. Jadi ibunya sakit ya, kakinya dipejeti. Jadi semalam mijeti ibunya. Sementara saudaraku namanya Umar itu semalam sholat, sholat semalam. Dan malamku aku, aku tidak ingin malamku seperti malamnya saudaraku Umar. Maksudnya, walaupun saudaraku itu sholat malam, insya Allah saya tidak akan kalah dengan saudaraku. Karena saya juga beramal. Amal saya apa? Mijiti ibu. Mijiti ibu fadilahnya luar biasa. Allah fi ridho walidin. Wa suhtullah fi suktil walidin. Ridhonya Allah dapat dari ridhonya ibu, ini jadi ibu, pahala ini. Jangan dicela, kamu tidak sholat. Oh, ini sama dengan sholat ini jadi ibu ini. Tapi yang tetap sholat, sholatnya dikurangi, melayani ibu, dipertanya. Sama dengan istri. Istri kalau pagi dia itu sibuk dengan sholat duha. Tapi tidak mau melayani suaminya. Dengan istri yang melayani suaminya, Abdul mana? Ya tentu melayani suami. Karena sholat duha sunnah melayani suami wajib. Kalau digabung dua-duanya ya bagus. Ya sholat duha dan melayani suami yang wajib. Masya Allah berbakti kepada ibu. Memang surga di bawah telapak kaki ibu. Ada seorang sahabat mau berangkat jihad. Lalu Rasulullah SAW tanya. Orang tuamu hidup atau tidak? Ya Rasulullah, ibuku hidup ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Fafiha fajahid fa innal jannata tahta rijlaiha berjihadlah kamu dengan melayani ibumu karena syurga berada di bawah telapak kaki ibumu Allahu akbar subhanallah kemudian juga salah seorang salafus saleh itu rajin beribadah rajin beribadah rajin beribadah rajin beribadah lalu oleh temannya ditegur lima tu'azzibu hadzal jasad Kenapa kamu nyiksa badanmu? Kenapa, kenapa kamu siksa badanmu? Lalu beliau menjawab, Karomatahu urid. Aku menginginkan kemuliaan badanku. Kamu melihat seakan-akan aku nyiksa badanku. Padahal hakikatnya adalah aku memuliakan badanku. Ketika kita taat kepada Allah, kita bukan menyiksa badan kita. Kita justru akan memuliakan badan kita. Dan nanti insya Allah akan masuk ke dalam surga. Ya, saya tambah satu cerita lagi. Setelah itu kita tutup dan nanti insyaallah tiap-tiap Sabtu kita tentang ini aja, akhbarus salaf, cerita-cerita tentang salafus saleh. Bermanfaat atau tidak? Manfaat ya, termotivasi. Ini adalah yang terakhir. Ini insyaallah tambah manfaat lagi. Yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Khalifah ini oleh para ulama dimasukkan menjadi khalifah yang kelima dari kalangan Al-Khulafa Ar-Rashidun. Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Inna li nafsan tawaqah. Manalat syai'an illa taqat ila ma huwa afdalu minhu. Wa innaha lamma nalat hadihil manzilah. Ya'ni al-khilafah. Walaysa fit dunya manzilah a'la minha. Taqat ila ma huwa a'la minha. Ya'ni al-akhirah. Allahu akbar. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya jiwaku ini selalu menginginkan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang hebat. Seleranya tinggi. Tiadalah diriku telah mendapatkan sesuatu, melainkan dia selalu ingin untuk mendapatkan yang lebih afdol daripadanya. Jadi nggak pernah puas. Sudah dapat, saya ingin lebih afdol lagi. Tapi dalam urusan akhirat. Sampai akhirnya aku mendapatkan derajat yang sangat tinggi yaitu menjadi khalifah, amirul mukminin. Yang mana di dunia tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada khalifah. Paling tinggi di dunia adalah khalifah, orang nomor satu. Ingat R RI satu gitu ya. Orang tertinggi. Apa kata beliau? Setelah aku menjadi khalifah, jabatan paling tinggi di dunia, ternyata jiwaku tetap ingin yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Jiwaku ternyata ingin akhirat. Khalifah paling tinggi tidak cukup, saya kurang puas. Saya tetap kepingin lebih tinggi lagi, yaitu saya ingin akhirat. Masya Allah, mudah-mudahan kisah-kisah ini bermanfaat. Karena cerita ini adalah tentara Allah. Al-Qasas itu dia adalah junudun min junudillah. Cerita itu adalah di antara tentara-tentara Allah. Ada kalanya dengan cerita kita lebih termotivasi daripada hanya dengan penjelasan-penjelasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah menjadikan kita mampu meniru mereka semuanya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa Ta'firuka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh